بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما نافعة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-12 yang kita beri judul hukum-hukum terkait darah wanita. darah wanita merupakan mudur dan juga kemudahan yang Allah berikan kepada saudari-saudari kita dari kaum Hawa. Perlu kita ketahui darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah darah haid. Dan yang kedua adalah darah nifas, dan juga yang ketiga darah istihadah. Yang pertama kita akan membahas tentang haid. Apa itu haid? Haid adalah darah alami atau bulanan atau lebih dari itu tergantung kondisi perempuan tersebut. Yang keluar dari dalam rahim wanita saat mencapai usia balik yang sedang dalam kondisi sehat di mana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Ini yang disebutkan mu'alib dalam buku ini, yaitu darah yang keluar bagi wanita setiap bulannya. Ini secara mayoritas wanita tiap bulan dia keluar. Ada yang tidak tiap bulan, tergantung kondisi wanita tersebut. Dan darah ini bukanlah darah penyakit, tidak seperti istihadah. Istihadah adalah disebut juga dengan nama lain darah penyakit. Kemudian keluarnya darah haid dari seorang wanita merupakan tanda kedewasaannya. Di sini nanti akan kita sebutkan. Tanda kedewasaan seorang perempuan itu adalah darah haid. Perlu kita ketahui batasan waktu seorang perempuan tersebut kapan mulai haid dan kapan terakhir haid yang rajih yang kuat dalam hal ini tidak ada batasan dari syariat Islam. Walaupun mayoritas ulama atau jumhur ulama menyebutkan sembilan tahun. Jika seorang perempuan keluar darah di umur 8 tahun itu bukanlah darah haid menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama. Umpamanya, seorang perempuan tersebut mengeluarkan darah ketika berumur 8 tahun. Walaupun darahnya tersebut memiliki ciri-ciri haid, pokoknya darahnya hitam, tebal dan memiliki bau, menurut mereka itu bukanlah darah haid, akan tetapi darah fasad atau darah penyakit. Ini menurut jumhur ulama. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini tidak ada batasan umur seorang perempuan tersebut pertama kali haid. Bisa saja 8 tahun atau 7 tahun, 6 tahun dia sudah uh, mulai haid. Dan begitu juga batasan kapan terakhir perempuan tersebut haid. Jumhur ulama ada yang mengatakan 50 tahun adalah masa seorang perempuan tersebut tidak haid lagi atau monopos Akan tetapi perlu kita ketahui ini bukan menjadi acuan kita akan tetapi bisa saja seorang perempuan tersebut belum berumur 50 tahun dia sudah menopause. Sebagaimana disebutkan seorang Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang perempuan di Yaman berumur 21 tahun dia sudah menjadi nenek-nenek dan sudah menopause. Bagaimana itu? Kenapa dia berumur 21 tahun sudah menjadi nenek-nenek? Dia menikah di umur 6 tahun. Jadi ketika berumur 16 tahun dia sudah punya maksudnya setahun setelahnya dia sudah uh, punya anak. Kemudian anaknya tadi juga menikah ketika berumur seumuran dia. Ketika berarti berumur 16 tahun dia sudah maksudnya 16 tahun setelah nikah dia sudah punya cucu. Jadi ketika dia berumur 21 tahun dia sudah uh, punya cucu. Makanya dia disebut dengan nenek-nenek. Ketika dia berumur 20 20-an tahun, 21 tahun tadi, dia sudah monofos. Intinya sudah berhenti masa haidnya. Jadi tidak ada batasan usia seorang perempuan kapan mulai haid dan juga kapan terakhir dia haid. Peserta atau sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui mayoritas perempuan tersebut haidnya adalah 6 sampai 7 hari setiap bulan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan setelah menjelaskan tentang itu kepada Hamnah uh, binti Jahshin binti Jahshin maka Rasulullah mengatakan maka hitunglah hitunglah masa haidmu sebanyak enam atau tujuh hari dalam pengetahuan Allah. Di sini kita bisa mendapat intisari bahwasanya mayoritas perempuan masa haidnya adalah 6 sampai 7 hari. Kemudian jika seorang wanita tadi telah haid, maka dia wajib memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, dengan haid ia telah menjadi dewasa. Ketika perempuan tersebut sudah haid, dia sudah dewasa. Berarti setelah dia suci, dia sudah dibebani oleh beban-beban syariat Islam yang Allah syariatkan kepada kepadanya. Contoh, seorang perempuan sudah haid berumur 7 tahun. Dan dia sudah dianggap dewasa dan dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan taklim beban-beban syariat Islam seperti salat, zakat, puasa dan juga eh, hal-hal uh, hal -hal yang lain. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, jika haidnya sudah selesai, maka dia harus segera untuk bersuci mandi, mensucikan dirinya dari hadas besar. Kemudian yang ketiga, terkhusus bagi wanita yang sudah menikah haid merupakan masa iddah bagi mereka. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqat. Wal mutallaqat wanita-wanita yang ditolak oleh suaminya eh, yatarabbasna bi'iddatihinna salasata quru. Mereka menunggu masa iddah mereka itu tiga quru. Para ulama menafsirkan tiga quru ini adalah tiga masa haid. tiga kali haid. Jadi dalam hal ini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang wanita yang ditolak dalam keadaan haid. Tolak itu ada dua, tolak bid'ai dan juga tolak sunni. Tolak sunni adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Seorang suami menceraikan istrinya tidak dalam keadaan haid, Akhirnya ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Sedangkan tolak bid'ai, tolak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana itu? Seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Atau seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci akan tetapi sudah digaulinya. Sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Para ulama sepakat bahwa menceraikan istri ketika dalam keadaan haid adalah haram. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah tolaknya itu terjadi atau tidak terjadi. Jumhur ulama empat madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam ash shafii dan juga Al-Imam Ahmad mengatakan tolaknya itu terjadi. Maka dianggap satu tolak. Jika itu tolak yang pertama maka dihitung tolak yang pertama. Akan tetapi pendapat yang sahih dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tolaknya itu tidak sah, tidak dianggap. Kenapa? Karena sesuatu yang haram ketika itu dilakukan maka amalan itu akan rusak. Amalan itu akan rusak. Jadi ketika amalan tersebut rusak maka tidak di, dianggap. Seperti kaidah dalam usul fiqh an-nahyu yakni yaqtadil fasad. Jika ada suatu larangan dalam syariat, maka larangan itu akan mengandung kerusakan. Maka mereka mengatakan, bukankah menceraikan istri dalam keadaan haid itu suatu larangan? Jika suatu larangan dilakukan, tentunya itu rusak. Maka jika sesuatu itu rusak, maka tolaknya juga tidak sah. Maka inilah pendapat yang kuat dalam hal ini. Jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi sudah digaulinya, maka tolaknya itu tidak sah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersangkut paut tentang haid. Kemudian kita melangkah ke darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan di sini juga para ulama banyak berselisih tentang hal ini. Apakah yang dimaksud darah nifas itu keluar setelah melahirkan atau disebabkan karena hamil? Sebagian ulama mengatakan darah yang keluar sebelum melahirkan. Karena ada sebagian perempuan beberapa hari lagi sebelum melahirkan atau beberapa jam sebelum melahirkan dia sudah mengeluarkan darah. Apakah itu disebut darah nifas atau darah biasa? Syekh Al-Islam atau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang lebih membahagiakan atau yang bisa membuat seorang perempuan tersebut merasa nyaman adalah darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah uh, melahirkan. Dan yang dilahirkan itu tentunya sudah memiliki nyawa. Ini pendapat sebagian ulama. Contoh, bagaimana kalau seorang perempuan keguguran dan umur bayinya masih satu bulan? Itu tidak disebut dengan darah uh, nifas maka disebut dengan darah istihadah nanti. Jika seorang perempuan tersebut keguguran umpamanya dan bayinya tersebut sudah ditiup ruh sebagaimana disebut dalam hadis ditentukan 40 hari 40 hari 40 hari ah, dan 40 hari jika 40 hari ketiga sempurna dan setelah ditiup ruh maka perempuan tadi keguguran, maka itu disebut dengan darah nifas. Dan wajib bagi dia untuk meninggalkan sholat, tawaf, dan juga hal-hal yang lain yang akan kita jelaskan nanti. Intinya yang dimaksud dengan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau menggugurkan uh, anak dan anak tersebut sudah ditiup ruh. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan atau apakah ada masa waktu nifas bagi seorang perempuan tadi? Untuk menentukan batasan waktu bagi seorang perempuan yang nifas, tidak ada batasan waktu. Bisa saja satu hari, dua jam, darahnya sudah berhenti. Akan tetapi, Batasan yang paling lama untuk perempuan yang nifas, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah 40 hari. Setelah melahirkan seorang perempuan tersebut dihitung 40 hari setelahnya. Jika masih darah keluar, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Yang akan kita bahas setelah ini. Ini berdasarkan dalil hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dituliskan Al Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'ina yauman illa antara at-tuhra qabla dalik." 40 hari. Maksudnya menjelaskan masa nifas seorang perempuan 40 hari. Kecuali jika seorang perempuan tadi darahnya sudah berhenti dan sudah suci sebelum 40 hari tadi. Ini menjelaskan maksimal masa nifas seorang perempuan adalah 40 hari. Jika lewat atau melebihi 40 hari, maka itu adalah darah istihabah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melangkah ke jenis darah yang ketiga yaitu istihabah. Darah istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan wanita. Apa darah kebiasaan wanita adalah darah haid. Dan juga darah yang keluar bukan setelah melahirkan. Inilah yang disebut dengan darah istihadah. Dan umumnya darah istihadah ini keluar ketika dalam keadaan sakit ataupun ada gangguan. Nanti akan kita jelaskan. Sebagaimana disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam penjelasannya tentang Sahih Muslim, beliau mengatakan istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan waktunya dan keluarnya dari urat. Maksudnya bukan dari waktunya, bukan dari waktu haidnya. Ini disebutkan Al-Imam An-Nawawi. Sifat darah istihadah beda dengan darah haid. Perbedaannya sangat banyak. Contoh salah satunya perbedaan warna. Darah haid umumnya hitam. Sedangkan darah istihadah dia merah segar seperti darah biasa. Kemudian kelunakan dan juga kekerasannya juga berbeda. Darah haid dia kental, keras, sedangkan darah istihadoh lunak. Kemudian kekentalannya juga beda. Darah haid kental, sedangkan darah istihadoh sebaliknya tidak kental. Kemudian aromanya atau baunya. Darah haid dia memiliki aroma yang tidak sedap. Ada sebagian ulama mengatakan aromanya seperti telur busuk dan sejenisnya. Sedangkan darah istihadah tidak, seperti darah-darah biasa. Inilah uh, perbedaan haid, maksudnya darah haid dan juga darah istihadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ini juga ditulis muallif dalam buku Ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'ah ustahadha ustahadu fala athur secara singkat Sahabiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Abi Hubaysh mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya saya perempuan yang istihadah sehingga aku tidak bisa suci. Tidak bisa suci. Ada perempuan seperti ini. Darahnya senantiasa keluar. Kemudian dia mengatakan fa'ada'us shalah sehingga saya meninggalkan salat. Maksudnya atau haruskah saya meninggalkan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Sesungguhnya itu berasal dari sebuah otot dan bukan haid. Jadi apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah solat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu solatlah. Di sini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya darah istihadoh hukumnya tidak seperti darah haid. Darah istihadoh seorang perempuan tadi masih dianggap sesuai hukum syariat, dia itu dalam keadaan suci seperti wanita-wanita yang lain. Nah, <clears throat> kemudian kita melangkah kondisi-kondisi wanita yang istihadah. <clears throat> Yang pertama, kita katakan ada tiga kondisi seorang perempuan yang istihadah. Yang pertama perempuan yang mengetahui masa biasanya dia haid. Bagaimana itu? Seorang perempuan ada yang mengetahui waktu biasa dia haid setiap bulan. Contoh, dia setiap bulan enam hari haid. Kemudian setelah enam hari tersebut, hari ketujuh maka hari ketujuh itu disebut dengan darah istihadah. Kita akan urutkan dengan urutan yang tertinggi. Seorang perempuan yang mengetahui masa biasa haidnya, maka dia menghukum itu dengan masa biasa. Tujuh hari dia biasa haid tiap bulan, maka hari ke-8 itu adalah darah istihadah. Ini sesuai dengan hadis dari Fatimah binti Abi Hubaish berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah dan tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya itu hanyalah urat pada rahim yang terbuka, akan tetapi tinggalkanlah sholat seukuran engkau bisa mengalami haid, kemudian mandilah dan sholatlah. Jadi ini bagi seorang perempuan yang mengetahui masa haidnya. Kemudian tingkatan yang kedua, seorang perempuan tersebut tidak ada masa tetap atau masa biasa haidnya. Bagaimana itu kadang di bulan pertama dia tujuh hari, bulan selanjutnya delapan hari, bulan selanjutnya sepuluh hari. Yang jelas tidak pernah sama. Bagaimana ini tingkatan kedua? Dia tidak memiliki masa haid yang tetap. Akan tetapi dia bisa membedakan darah haid dengan darah biasa. Maka dia menghukumi itu dengan membedakan tadi sebagaimana kita katakan darah haid umpamanya. Darahnya kental, warnanya hitam dan memiliki bau. Dia lihat, dia bisa membedakan. Maka dia menghukumi dengan itu. Ketika dia lihat darah yang keluar dari rahimnya atau dari kemaluannya tadi, jika sifatnya seperti sifat haid, maka itu masih dalam keadaan haid. Akan tetapi jika sifatnya sifatnya darah biasa, maka itulah darah istihabah. Ini tingkatan kedua. Akan tetapi bagaimana? Di sini ada perselisihan di kalangan ulama. Bagaimana jika seorang perempuan mengetahui masa iddah, maksudnya masa ada, masa biasanya dia haid enam hari. Kemudian dia juga bisa membedakan mana darah haid dan da mana darah istihadah. Mana yang lebih dikuatkan? Apakah hari kebiasaan dia haid atau bisa membedakan mana darah haid atau darah istihadah? Allahu a'lam dalam hal ini yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada kebiasaannya. Biasanya dia haid 6 hari. Kemudian hari ketujuh dia lihat darahnya masih seperti darah haid. Mana yang diambil? Tentunya diambil adalah hari kebiasaannya. 6 hari. Jadi hari ketujuh itu disebut dengan darah istihadah. Kemudian tingkatan yang ketiga, seorang perempuan tidak memiliki hari kebiasaan haid. Dan juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah selain haid. Bagaimana dia menentukan ini? Maka dia dikembalikan kepada hari kebiasaan wanita haid, yaitu 7 sampai atau enam sampai tujuh hari. Ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya darah tersebut adalah tendangan-tendangan setan. Maka masa haidmu enam atau tujuh hari berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi jika seorang perempuan tersebut tidak memiliki masa tetap haid. Bulan ini 8 hari, bulan besok 7 hari, bulan selanjutnya 9 hari atau 14 hari dan dia juga tidak bisa membedakan darah haid ataupun darah istihadah atau darah yang lain. Maka dikembalikan kepada 6 atau 7 hari. Setelah itu dia akan mandi bersih kemudian melakukan kewajiban-kewajiban beban syariat yang dibebankan kepadanya. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita percepat secara singkat hal-hal yang dilarang ketika darah haid atau nifas keluar. Yang pertama adalah solat. Jelas, tidak dibolehkan bagi seorang yang haid ataupun nifas untuk solat. Sedangkan perempuan yang istihadah, darah istihadah tetap melaksanakan solat, akan tetapi setiap kali mau solat dia wajib untuk berwudu. Kemudian puasa. Perempuan yang haid dan juga nifas tidak dibolehkan berpuasa. Akan tetapi perempuan yang istihadah wajib bagi dia untuk berpuasa. Kemudian tawab. Tawab juga tidak dibolehkan bagi seorang perempuan yang haid ataupun nifas. Akan tetapi bagi perempuan yang istihadah wajib bagi dia untuk tawaf ketika dia umroh ataupun haji. Kemudian jima melakukan hubungan badan di kemaluan. Ini juga tidak boleh bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Akan tetapi kalau perempuan yang istihadah di, di dibolehkan. Kemudian menyentuh Al-Qur'an. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini perempuan yang haid ataupun nifas tidak dibolehkan bagi mereka menyentuh Al-Qur'an Sedangkan perempuan yang istihadah dibolehkan bagi mereka untuk menyentuh Al-Quran. Kemudian perempuan yang haid ataupun nifas, maksudnya perempuan yang haid ataupun nifas tidak boleh bagi mereka untuk diceraikan. Akan tetapi yang kuat dalam hal ini adalah perempuan yang haid. Akan tetapi perempuan yang sudah nifas itu berarti dia sudah tidak melahirkan atau tidak mengandung lagi. Itu di, dibolehkan. Kemudian kita akan buat di sini sebagai catatan. Jadi apa amal ibadah yang bisa dilakukan oleh perempuan yang haid ataupun nifas? Yang pertama adalah dibolehkan bagi mereka membaca Al-Qur'an tanpa disentuh. Kemudian yang kedua adalah boleh bagi mereka menyentuh HP ataupun tablet atau sejenisnya yang ada di situ Al-Qur'an. Kemudian eh, dibolehkan bagi mereka berzikir secara mutlak Subhanallah, alhamdulillah, wa ilaha illallah. Dan juga dibolehkan bagi mereka membaca, membaca zikir. Juga dibolehkan. Juga dibolehkan bagi perempuan untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya dibolehkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Qur'an dan semacamnya. Kemudian dibolehkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas untuk bersedekah berimpak Kemudian dibolehkan bagi mereka menyampaikan kajian, berdakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah menghadiri solat aid Tapi lebih baik bagi mereka untuk tidak masuk ke ke masjid walaupun itu di dibolehkan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah dibolehkan bagi wanita yang haid ataupun nifas untuk tidur bersama suaminya dan melakukan bersenggama kecuali berhubungan badan di kemaluan. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini.